pelajaran mengenai al-amru wa nahyu, perintah dan larangan. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya al-aslu fil amr yadullu 'ala al-wujub. Hukum asal daripada perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Illa idza kana hunaka sarifun. Kecuali kalau seandainya ada ada faktor yang malingkan dari kewajiban tersebut atau dari penunjukan wajib tersebut. Terkadang yang namanya perintah bisa menjadi apa? lil istihbab eh, istihbab itu sunnah atau terkadang mananya lil ibahah pembolehan ya kan atau terkadang apa apa? Ancaman untuk ancaman barakallahu barakallahu fikum seperti itu. Nah, apa makna ancaman? Tahdid pada hak ya. tahdid nah barakallahu fikum. Kemudian yang kedua yaitu al-asal fil nahi yadullu ala at-tahrim. Hukum asal sebuah larangan menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Illa idza kana hunaka sarifun. Kecuali kalau seandainya di sana itu ada sarif. Ah, ya. Illa idza kana gunakanlah mada sarifun. Nah, kecuali urusan ada sarif, faktor yang memalingkan daripada apa? Faktor yang memalingkan daripada penunjukan aslinya. Terkadang yang namanya larangan bisa menjadi apa? Lil karoha ya kan? Terkadang apa? Lil irsyad. Ya, irsyad membimbing atau mengarahkan sebagaimana nam kemarin ucapan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, "Wallahi inni la uhibbuk." Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Dalam riwayat lainnya, "Wahai Mu'ad, Nah, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Nah, kemudian Rasulullah memberikan arahan dengan lafaz apa? Dengan lafaz larang, larangan. Lafaznya seakan-akan larangan tapi namanya irsyad, memberikan bimbingan dan arahan. Nah, la tada' an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan engkau meninggalkan Nah, untuk mengatakan atau untuk mengucapkan setiap akhir dari salat apa lafaz Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah berilah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatmu dan syukur kepadamu serta memperindah atau memperbagus ibadah beribadah kepadamu nah seperti itu sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya barakallahu fikum mengenai siapakah saja orang-orang yang mendapatkan nah barakallahu fikum Nah, dalam artian perintah dan larangan tersebut, apakah semua orang ataukah orang-orang tertentu? Nah, Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala halaman 31 itu, "Man yadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi?" Siapakah orang yang masuk dalam pembicaraan larangan dan perintah ini? Siapa saja orangnya yang masuk dalam pembicaraan tersebut? Nah, barakallahu fikum. Alladhi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi huwa al-mukallaf wa huwa al-baligh al-aqil. paham ya? orang yang masuk dalam larangan dan juga perintah itu adalah orang yang terbebani oleh syariat telah dibebani syariat wahuwa al-baligh wa al-aqil orang yang dewasa dan berakal berarti mafhumnya kalau anak kecil bagaimana tidak masuk di situ tapi apa tapi yu'allam diajari dididik itu luar yu'adab wa yu'allam diajari dan dia juga diberikan adab agar dia terbiasa walaupun masih anak kecil nah nanti sumbernya adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin itu Nah barakallahu fikum Rasulullah mengatakan, "Nah barakallahu fikum muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'." Kata Rasulullah, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika umur berapa? 7 tahun. 7 tahun sudah dewasa belum? Belum. Paham ya? Belum dewasa. Tapi perintah di sini apakah perintah untuk wajib ataukah sekedar untuk memberikan ajaran-pengajaran untuk pengajaran saja paham ya, ya? nah kemudian apa Buat ribu umatnya dan pukulan mereka ketika umur 10 tahun 10 tahun juga belum dewasa maksudnya itu kalau seandainya mereka membangkang atau nolak atau ngeyel itu boleh dipukul dengan pukulan yang ghairu mubarak pukulan yang tidak menyakitkan untuk mendidik saja tujuannya apa tujuannya nanti kalau sudah masuk dewasa terbiasa mengamalkan amalan kewajiban itu Nah, paham dulu. Wa farriqu bainahum fil madaji' dan pisahkan mereka pada ranjang-ranjang mereka. Apa betul maksudnya ya? Ya, nah. Syahidnya mana barakallahu fikum? Syahidnya disyaratkan harus yang dewasa, al-aqil berakal. Berarti orang gila. Orang gila misalkan datang orang gila masuk masjid, wudu dia. Wudu masuk masjid sholat sunah dua rakaat. Diterima enggak salatnya? Enggak ya, diterima karena rufi'al qalam. Paham ya? Diangkat catatan amalan itu dari tiga orang. Pertama apa? as-sabi hatta belum atau hatta yahtalim. Anak kecil hingga dia itu dewasa atau mimpi basah. Paham ya? Kemudian al-majnun hatta apa? Hatta nyakil orang gila hingga dia itu apa? sadar dan sembuh. Kemudian yang ketiga an-naim hatta sedikit orang yang tidur sampai dia itu bangun. Paham ya? Itu semuanya apa? dia diangkat apa? catatan amalannya. Paham maksudnya itu ya? Ayo na'am Sehingga perlu diperhatikan. Misalkan ada orang gila, nah orang gila lari-lari kemudian megang batu besar dilempar ke kaca kacanya pecah nanti siapa yang dimintai untuk bertanggung jawab ini walinya kalau nggak ada walinya eh? kalau dia orang gila kita nggak tahu walinya siapa orang gila jalan ini nggak tahu walinya juga eh? pemerintah <laughs> ya itu susah kalau nggak ada kalau nggak ada walinya susah hukum asalnya walinya hukum asalnya cuma terkadang kan ada orang yang orang gila yang dalam artian berjalan tanpa ada walinya itu dalam artian berjalan nggak ketahuan nggak karuan dari mana dia asalnya paham ya nah atau misalkan hewan hewan itu kan nggak terbebani syariat itu terkadang ada hewan waru itu ternyata nabrak kaca pecah kacanya ya kita nggak mungkin bilang sama hewannya kamu ganti yang nggak mau dia <laughs> nggak paham tapi kepada pemilik hewan tersebut itu nanti dibahas dalam ilmu naam fikih juga barakallahu fikum kita lihat sini fa kharaja qawlina al-balik jadi yang masuk dalam pembicaraan perintah dan larangan ini adalah orang yang kalah yang dibeban syariat, yaitu orang yang dewasa berakal. Keluar dari ucapan dewasa as anak kecil. Fala yukallaf bil amri wa nahyi taklifan musawiyan. Maka tidak dibebankan dengan perintah dan larangan dengan pembebanan yang sama rata litaklifi al-balik sama rata dengan pembebanan pada orang dewasa Gak disamakan tapi kita jibda itu loh dibebankan kita didik itu loh. Nah, paham ya maksudnya? Karena pendidikan anak kan penting sekali. Seperti ucapan siapa? Luqman Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya, hakim shalah." Wahai anakku, tegakkan salat. Wa'mur ma'ruf, ya kan? Wa ta'al munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Itu maknanya maknanya didikan untuk anaknya itu loh. Paham ya? Anak itu dididik walaupun misalkan dia masih belum dewasa, tapi dinasihati. Yuk salatnya diajak gitu. Dinasihati, kita salat, agar terdidik dan terbiasa untuk melakukan sholat lima waktu tadi. Begitu menginjak dewasa sudah terbiasa. Tapi coba kalau nggak dibiasakan, biasanya susah sekali. Sudah dewasa belum pernah diajarin sholat, kan keliru seperti itu. Ya, nah, kita lihat sini. yang yuk marfil ibadat ibadat tamis tamrinan lahu 'ala ta'ati. Tapi dia diperintahkan untuk beribadah setelah tamis, setelah memayis. Bisa membedakan ini merah, ini hijau, ini baik, ini buruk, ini cantik, ini ini enggak cantik atau ini ganteng atau enggak itu biasanya udah mumayyiz seperti itu. Itu diperintahkan untuk ibadah, tapi dengan perintah apa? Tamrinan lahu ala ta'ah. Ya, memberikan latihan. Paham ya? Mengajari dan melatih dia untuk berbuat ketaatan. Kamu sendiri ya tujuannya. Kalau misalkan dia meninggalkan dosa enggak dia? Anak kecil ini. Enggak dosa. Tapi orang tuanya kalau meninggalkan anaknya tidak mengatur, tidak merawat, tidak menjaga, tidak mengarahkan, yang dosa orang tuanya. Paham ya? Anaknya masih umur 6 tahun sudah mabuk-mabukan, biarkan. Nah, sehari minum khamr satu botol misalnya. Gitu Paham ya? Ya misalkan karena ada itu Orang tuanya enggak gubris, orang tuanya enggak bahkan orang tuanya juga peminum itu Orang tuanya juga peminum ini. Anaknya masih sodorin satu botol misalkan. Allah musta'an. Ini contoh saja ya. Yang seperti itu berarti menunjukkan orang tuanya tidak ada na'am riayah, perhatian penuh atau perawatan terhadap anaknya ini berbahaya. Yang besar orang tuanya nanti. Tapi kalau masih umai seperti ini, bapaknya bilang, nak, ayo sholat dulu. Dia bilang, misalkan, nggak mau, mau main misalkan. Dia nanti ya nggak berdosa karena belum dewasa tadi, belum dicatat amalannya tadi. Apa maksudnya? Nah, cuman orang tua tadi tetap berupaya untuk mendidiknya, seperti itu. Kemudian wa yumna minal ma'asi dan juga anak tadi yang sudah mumaiz tadi dilarang untuk berbuat maksiatan. Nah, liyahtada liyahtada al-kaffa agar anak tersebut terbiasa untuk menahan diri dari perbuatan maksiat tersebut. Paham ya? Liyahtada agar terbiasa. Nah, al-kaffa anha, maksud terbiasa untuk menahan diri dari perbuatan maksiat tersebut. Sejak kecil dari nasihati. Nah, ini enggak boleh ya, ini rokoknya haram hukumnya. Eh, ini juga enggak boleh ini khamr seperti itu haram hukumnya. Nah, mendengarkan musik haram hukumnya. Selananya dipotong atau dipakai di atas mata kaki misalkan seperti itu di desa kecil. Nah, baru kalau fikum karena seringnya ini fenomena kenyataannya terjadi itu kalau anak kecil itu biarkan kata orang tuanya, wah dia masih kecil nanti kalau udah besar tahu sendiri katanya. Itu biasanya apa? Setelah besar ngayel dan bandel, nolak bahkan bahkan berani dengan orang tua. Paham ya? Karena anak ketika kecil nggak dirawat tuh. Ketika kecil kecil nggak dididik, nggak dirawat, biarkan saja alasannya masih kecil nanti kalau udah besar tahu sendiri. Tahu dari mana kalau kecil aja nggak biasakan. Tahu ya? Seperti itu. Karena pengaruhnya besar sekali. Nah, kalau hukum, Pengaruhnya besar sekali. Nah, karena orang tua itulah yang akan bisa mengubah siapa? Anaknya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunasirani au yumajisani. Setiap orang atau setiap anak atau setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Suci awal mulanya. Tadi siapa yang mengubah? Kedua orang tuanya itu yang akan mengubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi perannya sangat besar. Ngawat fikum. Wa kharaja bi qawlina al-aqil al-majnun. Keluar dengan ucapan kami al-aqil orang yang berakal adalah majnun, orang gila. Nah, orang gila itu macam-macam bentuknya ya. Enggak perlu dirinci tapi sudah paham gila apa? Paham ya? Banyak sekali bentuknya soalnya. Nah, ada yang gila sampai pokoknya gila, total itu ada yang kadang gila kadang enggak itu macam-macam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Al-majnun la yukallaf bil amri wan nahi. Orang gila itu enggak dibebani dengan perintah dan larangan. Ada orang gila dengan jalan, pas sudah sholat belum Pak? Misalkan suruh sholat nggak mau dia, malah kita malah bisa jadi dikejar orang, dipukul atau dilempar batu nanti. Orang gila, paham ya orang gila dengan perintah seperti itu. biarkan aja soalnya apa? La yukallaf bil amri wala nahi. Nah, melayu yukallaf lagi amri wala nahi. Tidak dibangun oleh nah barakallahu tidak dibebankan katanya dengan perintah tidak pula larangan. nahu yumna ini kalau memungkinkan ya perhatikan ya. Walakinahu yumna mimma yakunu fihi na'am ta'addin ala khairihi aw istadin. Perhatikan ini. Akan tapi dilarang. Nah, dicegah dia dari perkara yang bisa menimbulkan ta'addin, kriminalitas atau kejahatan terhadap orang lain atau kerusakan. Ada orang gila mau mecahkan kaca orang, kita biarkan aja ya, jangan. Dilarang, oh, jangan. Itu kata orang. Nah, kita eh, kita apa kita larang seperti itu itu kalau memungkinkan ya soalnya kadang, kadang sebagian orang gila itu bawa senjata itu paham ya sebagian orang gila itu ternyata bawa senjata itu enggak senjatanya bukan tumpul tajam paham ya senjatanya tajam itu kalau kita larang biasanya malah marah itu ada seperti itu jadi semuanya kembali pada fattakullaha mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah SWT semampu kalian kalau bisa dilarang dilarang itu hukum Walau fa'alul ma'mur bihi. Kalau seandainya orang gila tadi itu, majnun tadi itu, dia mengerjakan sebuah perintah yang diperintahkan, la yasih minhu al-fi'lu. Enggak dibenarkan dari dia perbuatan tersebut li adami qasdil imtisal minhu karena tidak ada tujuan dia untuk mengerjakan perintah tersebut. Orang gila kan enggak ada tujuannya. Nah, misalkan dia orang gila di salat lima waktu, ya enggak terima. Nah, barakallahu fikum. Karena dia sesuka suka dalam artian suka-suka dia itu loh istilahnya itu. Orang gila itu. Nah, nggak ada keinginan untuk ini ibadah. Oh, ini syariat nggak tahu. Allah musta'an. Nah. Kemudian berikutnya. Nah, ini tadi kan untuk masalah pembebanan syariat ini dikecualikan apa? Anak kecil dan orang gila ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Sekarang pembahasan yang berkaitan masalah itu bagaimana Allah zakat? Zakatul mal itu boleh nggak diambil dari orang gila atau dari anak kecil? itu nanti diperbolehkan karena yang dijadikan permasalahan itu bukan anaknya atau orang tuanya, harta yang dia miliki. Harta yang dia miliki. Apabila sampai haul, haul setahun penuh, harta harta lebihnya atau simpanannya, apa ya? Dan sampai nisabnya, nisabnya itu para ulama menyebutkan kalau harta semacam uang misalnya itu dinilai dengan nah barakallahu fikum e, dengan emas itu ketika sudah mencapai barakallahu fikum 20 dinar. 20 dinar itu satu dinarnya adalah 6 25 gram. Paham ya? Sehingga di total 4,25 gram dikalikan 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni. Paham itu ya? Keluarkan dari sana dari dari itu berapa? rubuh al-ushr, seperempatnya sepuluh dua setengah persennya. Paham itu ya? Itu kalau apa? Emas. Kalau kita ukuran dengan ukuran apa? Perak bagaimana kalau perak? Kalau perak itu 200 dirham ukurannya. Kalau sudah mencapai 200 dirham, itu senilai dengan apa? Dengan 595 gram. Paham ya, emas. Eh, perak tadi itu. 595 gram perak. Itu nanti dikeluarkan dua setengah persennya. Paham ya? Kenapa perak lebih besar? Karena ukurannya lain. Perak emas, emas lebih mahal. Walaupun walaupun kelihatannya kecil nilainya, tapi besar harganya itu. Paham ya? Dalam artian 85 gram itu kan kecil, kecil itu tapi kan nilainya besar. Tapi kalau ini 595 gram perak ini, ini kan besar, tapi kan kecil. Hah? Bukan, bukan. 595. Nah, itu sebutkan oleh para kalafikum, Syekh Muhammad Shalih al dan juga Syekh Zaid Al-Sabi dalam kitab Usul Hitam itu. Paham tidak? Mengeluarkan dari dari situ berapa? Dari situ nanti mengeluarkannya rubun usul juga. Seperempatnya sepersepuluh, dua setengah persennya. Oh itu iya. Nah jadi yang dinilai nanti bukan bukan gilanya, bukan anak kecilnya, bukan. Kalau anak kecil punya uang simpanan, buahnya sama dengan nisabnya, zakat terus setengah persennya. Orang gila tadi ternyata dia nyimpan uang banyak dia. Nah diketahui keluarganya uang banyak ternyata dibalik eh, dibalik temboknya itu ternyata dunia uangnya ratusan juta misalkan. Oh iya, sampai nisabnya dari haul. Tapi ingat ya, ini harta simpanan yang selebihnya. Pada asalnya seperti itu. Karena kalau harta yang dimiliki seperti rumah, walaupun rumahnya harga satu miliar, nggak dizakati. Mobil yang pakai wira-wiri harganya walaupun lebih nisabnya nggak dizakati. Tapi harta yang dizakati ini adalah harta yang nambar fikum, yaitu harta lebih yang sebagai harta simpanan. Paham itu ya? Nah, barakallahu misalkan dia usaha dagang bisnis eh, menghidupi keluarganya sudah ada uangnya mobil juga ada wirawiri sudah ada rumah nasi tanya itu nanti dinilai per tahun sampai haul dinilai apakah mencapai senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat paham ya ataukah tidak kalau mencapai dikeluarkan 2,5 persennya caranya mudah caranya 85 gram dikalikan per gramnya berapa harganya itu nah setelah itu baru dikeluarin dikeluarkan 2,5 persennya itu kalau pakai emas, kalau pakai perak tadi itu 200 dirham. Karena dirham itu mata uang terbuat dari perak. Kalau dinar itu mata uang terbuat dari emas. Paham itu ya? Dan itu zaman dulu sampai zaman jahiliyah sampai zaman Islam itu kata para ulama nggak berubah. Nilainya itu loh. Cuman yang berubah itu mungkin mata uangnya. Orang beda-beda gitu. Paham itu maksudnya ya? Ya nah, kita lihat sini wala itu an hada dan tidak paham ya? Syarat-syarat di atas tadi itu tidak diterapkan pada permasalahan ini walaya itu alahada hadha dan tidak diterapkan atau tidak dipakai pada permasalahan ini ijabus zakat perhatian ini ijabus zakat wal hukuk al maliyah fi mali sahir wal majnun wajibnya zakat dan harta pada hartanya anak kecil dan orang gila kenapa kok tidak diikatkan itu kan anak kecil itu kan orang gila Kenapa kok tetap, tetap diambil zakatnya? Li'anna ijabah ini dikarenakan kewajiban zakat sini marbutun diikat di asbabil muayyan dengan sebab-sebab tertentu mata wujidat kapanpun sebab tersebut ada dijumpai sabatul hukum maka tetaplah sebuah hukum fahiyah mandurun fiha ila sabab maka nah zakat tersebut dilihat, dipantau. nampak barakallahu fikum kepada sebab la ilal fa'il, bukan kepada pelaku atau pemiliknya. Kemudian ya? Sebabnya tadi. Sebabnya apa? Sebabnya haul sama nisab. Dah itu. Ngerti ya? nampak barakallahu Jadi seperti itu. Ya, nah. <clears throat> Jadi untuk masalah ini hukumnya, hukumnya wajib itu kalau ada ilahnya ada sebabnya. Karena apa? Karena al-hukum dari illatih. Al-hukmu dairun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sebabnya. Paham ya? Sekarang nah ini kok ada juga tuh ya. Al-hukmu dairun ma'illatihi Al-hukmu daro ma'illatihi atau al-hukmu dairun ma'illatihi. Ma'illatihi artinya apa? Hukum itu akan berputar sesuai dengan apa? Sebab tadi. Sebabnya kenapa kok muncul hukum seperti ini? Sebenarnya sebabnya kenapa Nabi endapan anggur atau endapan kurma kok haram? Karena menakutkan. Ketika lebih dari tiga hari misalkan. Tentu ya. Asal aslinya yang namanya nabit halal nggak aslinya? Halal. Tapi kenapa para ulama mengharamkan ketika lebih dari tiga hari? Karena ada ilahnya itu iskan, mabukkan. Kullu muslimin haramun. Itu. Itu nanti bahas semuanya itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang namanya hukum itu kan munculnya karena ada sebabnya. Paham ya? Jadi al-hukmu dairun ma'a Nah, ma'a Wa taklifu bil amri wa nahyi syamilun muslimin wal kufar Perhatikan juga ini. Pembebanan syariat ini, larangan dan perintah ini, ini mencakup untuk orang-orang muslimin dan orang kufar. lakinnal kafir, tapi orang kafir la yasrihu minhu fi'lul ma'mur bihi hala kufri Tapi orang-orang kafir tidak dibenarkan nam mengerjakan perkara yang diperintahkan tadi ketika dalam keadaan apa? kafirnya. Artinya, Ketika dalam keadaan kekufurannya itu walaupun dia ngerjakan sholat lima waktu nggak diterima. Apa maksudnya? Nah, tapi ingat ya, kalau dia masuk Islam bagaimana? Dahulu diampuni semua hangus dulu. Yang dulu perkara-perkara jahiliyah pun diampuni semua. Manakala Islamnya bagus, tapi ingat. Paham ya? Nah, karena sebutkan dalam sebuah itu ada salah satu sahabat bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, anwa akhiru bima fil jahiliyah?" Wahai Rasulullah, apakah kita ini juga nah barakallahu fikum wa anu akhadhu bima amilna fi jahiliyah? Apakah kita juga diberikan hukuman dengan perkara yang dulu diamalkan jahiliyah? Nah barakallahu fikum kata Rasulullah, kata Rasulullah, nah apabila Islamnya itu bagus maka tidak akan apa? Tidak akan dihukum. Tapi kalau Islamnya jelek, dihukum dua-duanya. Di jahiliyah juga ditimpakan, yang sekarang Islam ini juga ditimpakan. Double dapatnya. Lebih ngeri lagi kan? Ayo nambah kalau fikum itu. di ta'ala dikarenakan firman Allah Ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih sebabnya ini dan tidaklah nah yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka dari orang tersebut melainkan apa? dari orang kafir tersebut melainkan annahum kafaru billahi wa bi rasulih sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya sebabnya berarti mafhumnya kalau tidak kufur kepada Allah dan Rasulnya dan berislam diterima enggak? diterima wala yu'mad bi ini idza aslam. Tapi kalau sudah masuk Islam enggak perlu diperintahkan mengqada. Misalkan ada orang Kristen atau orang Katolik misalkan, non muslim aja. Dia hidup sudah sekitar 6 setelah dewasa itu eh, mungkin dia sudah umurnya 30 tahun. Berarti diperkirakan dewasanya mungkin ketika umur 15 tahun. Nah, secara 15 tahun nanti kan sudah meninggalkan sholat, puasa, zakat, banyak kan syarat-syarat tinggalkan karena dia umur masuk kafir. Nah, ketika umur 30 tahun dia masuk Islam, diminta ganti enggak tuh? Ya, enggak. Itu cuma diampuni semuanya. Tapi ingat sebaliknya wal nah billah naudzubillah sebaliknya kalau orang murtad itu lebih parah juga. Karena orang murtad? Karena amalan-amalan keislaman, amalan kebaikan semua yang sudah dilakukan di dunia itu tadi, Kami ya? Yang mungkin sudah umur dia dewasa tadi sampai 60 tahun misalkan. Berarti misalkan ketika dia dewasanya umur 15, nah berarti umur berapa itu berarti? Berapa tahun yang diamalkan kebaikan itu misalkan? dewasanya umur 15 tapi umur 60 tahun dia murtad. Eh, 45 ya. Nah, ketika um 45 tahun tadi dia kerjakan amalan kebaikan hangus semuanya. Disebabkan karena kemurtadan tadi itu Hancur semuanya udah. Orang kafir neraka, murtad sudah di neraka. Paham ya? Ya nambar kalau fikum. Ngeri sekali kan? Ayo, kita lihat sini. Di qauli ta'ala dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kafaru in yantahu yufar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka mau menyudahi dalam artian mereka berhenti dari kekufuran tersebut dan masuk Islam yukhbar lahum niscaya akan diampuni untuk mereka ma qad salah perkara yang telah lalu Paham ya? Enggak diperintahkan kamu puasa dulu kamu kan meninggalkan puasa selama 30 tahun. Puasa mana? Ini keliru. Paham ya? Nah. Wa sallallahu alaihi wasallam li Amr dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin As, "Ana alimta Eh, bukankah kau tahu ya Amr wahai Amr, anal Islam bahwasanya agama Islam itu yahdin makana qablah, menghancurkan seluruh perkara atau perbuatan-perbuatan jahat yang sebelumnya. Perbuatan pendosa yang sebelumnya. Paham tuh maksudnya ya? Enam. Eh, wa inna ma yu'aqab 'ala tarkihi idza mata 'ala kufri wa inna ma yu'aqab 'ala tarkihi. Hanya saja diberikan hukuman terhadap pelakunya atau terhadap orang yang meninggalkan syariat tadi idza mata 'ala kufri apabila dia mati dalam keadaan kekufuran atau di atas kekufuran. Di kaulih ta'ala al-jawabil mujrimin idza sulilu. Perhatikan. Dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala eh, sebagai jawaban atau mengenai tentang jawaban orang-orang jahat idza suilu apabila mereka ditanya ma salakakum fi saqar apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka saqar qalu mereka mengatakan lam nakum musallim. salim. kami dahulu bukan termasuk orang yang sholat Berarti aslinya diperintahkan nggak? Diperintahkan cuma mereka kufur itu loh. Nah, walam nakunu ta'imul miskin dan kami bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu man ini dan dahulu kami adalah orang-orang yang apa? mengejek. Nah, bersama orang-orang yang mengejek, mencari mati ayat dan semisalnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin dan dahulu kami adalah orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan atau hari kiamat hatta al yaqin hingga datang kepada kita keyakinan. Apa keyakinan sih maksudnya? Al-maut kematian. Wa'bud rabbaka hatta yaqiyakal yaqin ay yaqiyakal maut. Al-yaqin maknanya adalah al-maut. Nah, mafhum salah ya? mana ambar kalau fikum seperti itu. Kita lanjutkan dikit lagi mengenai penghalang-penghalang mawanu taklif. Nah, dalam artian penghalang-penghalang at-taklif pembebanan syariat ini. Dalam artian bagaimana? Dalam artian ketika seorang melakukan perbuatan disebabkan karena salah satu sebab-sebab yang kita akan sebutkan ini, dia tidak apa? Tidak dihukumi. Dalam artian bagaimana? Tidak mendapatkan dosa. Paham ya? Nah, mawani taklif ini. Misalkan dia melakukan perbuatan haram, perbuatan dosa, perbuatan mungkar, tapi karena lupa atau karena bodoh atau karena paksaan atau karena keliru, maka apa? Tidak dihukumi. Paham tadi maksudnya ya? Kita lihat sini. Litaklifi mawani' minha. Untuk masalah pembabaran ini ada penghalang-penghalang di situ di antaranya al-jahl. Orang bodoh yang nggak bisa kita bebankan pada dia, kekufuran misalkan. Nah, orang nggak tahu apa-apa, dia malah sholat ternyata sholatnya pada kuburan. Dia orangnya bodoh tadi mas, maksudnya ya. Seperti itu nanti dia masih yu'dzar bil jahl. Nah, diberikan udzur karena kebodohan tadi, tapi yu'allam diajari. Apa maksudnya ya? Eh, nah. Wanisian lupa lupa. Wal ikrah paksaan. Di antaranya juga apa? Wal khata. Kekeliruan ya kan? Sebagaimana kisahnya apa kisahnya? Nah, barakallahu fikum sabda Nabi Muhammad SAW mengenai apa? Mengenai Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat senang dan bangga. ha? di antaranya wallahu afrahu. Nam, bitaubatnya abdi. sungguhnya, sungguh Allah Taala itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba Paham ya? Daripada apa? Daripada orang yang tersesat di perjalanannya, nah di tanah yang sangat tandus dalam artian di padang pasir itu, kemudian apa? Kendaraannya tadi, makanannya dan minumannya di atas kendaraan lari. Hilang kendaraan tadi itu. Paham ya? Mungkin onta gitu ya. Hilang. Padahal makanannya itu di atasnya itu. Akhirnya orang itu sedih, putus asa dan akhirnya dia bersandar di bawah pohon. Tiba-tiba ternyata ketika putus asa seperti itu karena makanan minumannya di atas lari di atas kendaraan tadi pergi tiba-tiba setelah dia berusaha kayak gitu datang ini nah kendaraan tadi itu onta itu datang nah, datang di depannya sampingnya kan senang dia saking senangnya dia keliru ucapannya terbalik dia apa ucapannya itu Allahumma anta abdi ana rabbuk terbalik ya Allah sesungguhnya engkau adalah hambaku aku adalah rabbmu terbalik kan tapi ini dikafirkan ya ini ucapan ucapan kekufuran ini ucapan ini ucapan kufuran kalau diucapkan dengan yang sengaja dan juga tidak ada penghalang. Tapi ini karena apa? Keliru. Oleh karena itu apa? Senangnya orang yang tadi ini, Allah Taala lebih senang lagi orang yang bertobat daripada senangnya orang yang nah barakallahu fikum yang menjumpai atau mendapati kendaraannya hilang kembali lagi tadi. Ewan barakallahu fikum. Kita lihat sini, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni enam dari umatku kekeliruan dan lupa dan perkara-perkara yang dipaksakan padanya. Paham saya itu? Paksaan, lupa, nah, kemudian keliru ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Jadi empat ya kalau tambahkan khotok berarti empat kan? Ada juga para ulama menambahkan di antaranya apa? at itu. Paham ya? Naam. at tapi takwilnya keliru. Nah, dia menakwil sebuah hukum, menguntungkan sebuah hukum tapi hukumnya itu keliru sumbernya istihad. Nah, barakallahu fikum walaupun dia misalkan nah barakallahu fikum di situasinya adalah kekufuran karena dia keliru dan istihad tadi, akhirnya apa? Barakallahu fikum Nah, akhirnya apa? Akhirnya barakallahu fikum di dimaafkan. Nah, karena karena ada mawani ada penghalang di situ barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Nah, itu termasuk mawani penghalang-penghalang untuk tidak bisa dikafirkan. Al khata' wa nisyan wal jahl wal ikrah. Kemudian yang kelima tadi adalah apa? At-ta'wil tadi. Paham itu ya maksudnya ya? Aywan barakallahu fikum seperti ini. Nah, karena mau tidak mau manusia itu kan dinamakan manusia kenapa kemarin? Lima ada insan semia insanan Lika nisnya nih. Manusia itu dikatakan lupa, dikatakan manusia karena banyak lupanya. Seringnya itu lupa. Nah, ini perkara yang istilahnya tabiat manusia itu. Walaupun sepinter apapun, sepandai apapun, cerdas apapun yang namanya lupa itu pasti ada. Gitu. Nabi kita Muhammad ya, Allah dan kita panutan kita ada lupa, mengatakan apa? Ana basyarun mislukum. ma ana basyarun mislukum. Paham ya? Ana itu manusia biasa kata Rasulullah. Aku manusia biasa seperti kalian. Nah, ana basyarun mislukum. Ansa eh, ramadan Saun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. itu idza nasitu fadzakiruni kata ya Rasulullah. Jika aku lupa ingatlah aku kata Rasulullah. Menunjukkan saya Rasul sudah lupa itu. Nah, sehingga disyaratkannya apa? Tasbih ketika bacaannya lupa atau rakaatnya lupa ya kan? Subhanallah. Imam itu loh. Nah, ya benar. Kemudian berikutnya, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wal lahu syawahid kitab sunnah tadullu ala Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Baihaqi Nah, barakallahu fikum dan memiliki syawahid. Nah, penguat-penguat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan atas sahihnya hadis tersebut. Barakallahu fikum. Hadisnya siapa ini? Abdullah bin Abbas, ya kan? Hadisnya Abdullah itu bin Abbas. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wal jahl, fal jahl. Nah, adamul ilm. Bodoh itu berarti menunjukkan tidaknya eh, tidak apa tidak memiliki ilmu karena jahil terbagi menjadi berapa? Jahil terbagi menjadi berapa? Jahal terbagi menjadi berapa? Dua, jahal jahl murakkab sama jahal basit. Nah, kita kita nanti ya. Famata, nah, famata eh, famata fa'ala al-mukallaf muharraman jahilan bi tahrimihi fala syai' alaihi. Maka kapanpun seorang yang telah terbebani syarat tersebut mengamalkan atau mengerjakan sebuah perkara yang haram dalam keadaan dia bodoh tentang haramnya perbuatan tersebut, fala syai' alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Kaman takallama fi shalah jahilan bi tahrimil kalam. Seperti orang yang berbicara dalam salat tapi dalam keadaan dia bodoh akan apa? Bodoh akan haramnya bicara tersebut. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau berbicara dalam salat itu membatalkan salat itu loh. Akhirnya dia bicara. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu berarti apa? Yu'fa diampuni karena bodoh nanti. Wa man taraka wajiban jahilan bi wujubih atau orang yang meninggalkan kewajiban karena bodoh terhadap apa? eh, hukum wajibnya perbuatan tersebut lam yalzamhu qadha maka tidak mengharuskan dia itu mengqadhanya nantinya. Nanti ya ana barakallahu idza kana qad waktu waqtu ini pun dengan catatan apabila apa waktunya telah berlalu berarti kalau waktunya masih ada bagaimana ngulangi tolong ya eh, nah misalkan setelah duhur dia bicara dia ngobrol dari awal rakaat pertama rakaat terakhir ngobrolnya nanti beli mie ayam ya nanti jajan bakso misalkan atau nanti kemana ngobrol dia tapi dia nggak tahu kalau ngobrol dalam sholat itu membatalkan sholat itu nggak tahu kalau itu haram itu nggak tahu nah setelah selesai sholat kita tahu tadi kamu ngobrol ya dia oh ini nggak boleh ini batal sholatnya ulangi karena waktu mana saja kamu masalah ini karena amar kalau fikum seperti itu li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musyi fi sholatihi. Dengan dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang yang keliru dalam sholatnya, nam layat ma'in fiha. Waktu itu dia tidak melakukan tumakninah. Dalam artian sholatnya itu terburu-buru itu, cepat. Tidak ada tumakninah dalam sholat tersebut. Enam. Lam ya'murhu hubi ma mafata minas salawat Rasulullah tidak memerintahkan untuk apa? Mengulangi enam sholat-sholat yang terlewatkan tadi. Apa itu ya? Wa inna ma amara bi firis shalah al-hadirah. Cuman Rasulullah mengatakan apa? Memerintahkan agar mengerjakan salat yang akan datang jangan diulangi lagi nah, ya sholatnya nanti seperti ini gitu loh alal sesuai dengan apa sesuai dengan bentuk yang syariatkan paham ya Rasulullah wa inna ma amara bi fi'li shalatil hadirah alal wajhil masyru' hanya saja Rasulullah merintahkan orang tersebut agar apa agar mengerjakan salat yang akan datang dengan apa di atas sisi yang disyariatkan Maksudnya sesuai dengan syariat itu. berikutnya wanisyan nisyan adalah na'am lupa zuhurul qalb pengisian itu adalah hulukal hilangnya hati. Ansya'in maklum dari sesuatu yang diketahui. Lupa. Istilahnya lupa itu. Duhulul qalb an syai'in ma'lum. Hilangnya mata hati dari sesuatu yang apa diketahui. Lupa berarti kan? Ayo na'am. Nah, seperti ini ada enggak untuk Allah Taala sifat lupa ini? Nah, itu bagaimana? Wa makana rabbuka nasiya itu lafaznya. Perhatikan ya. Wa makana rabbuka nasiya. Dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Tapi dalam ayat lain apa? al yauma nansakum kama nasitani liqa'a yaumikum hadha kama nasitum liqa'a yaumikum hadha eh mana apa apa atar ayo na barakallahu fikum jadi ayat yang tadi itu maknanya al yauma nansakum al yauma nasrubukum pada hari yang aku tinggalkan kalian. Ada penisian yang namanya duhul akal, duhul qalb, hilangnya mata hati, hilangnya akal itu tidak disifati oleh Allah SWT. wa makan, Wa bukan nasinya, dan tidak Rabb itu maha lupa. tidak lupa Allah taala itu. Adapun yang ayat tadi, al-yauma nasakum Allah taala, pada hari ini aku telah melupakan kalian, itu maknanya bukan lupa. Pada hari ini aku telah meninggalkan kalian. Nasulukum atar maknanya Atarku maknanya. Paham ya? Pada hari ini aku tinggalkan kalian sebagaimana kalian melupakan perjumpaan kalian padaku hari ini. Paham ya? Al yauma nansaikum kama nasitu liqa'a yaumil hada Itu kan? Kawan amarakallahu fikum. Kita lihat sini, "Famata fa'ala muharraman nasiyan?" Maka barang siapa yang mengerjakan perbuatan haram dalam keadaan dia itu lupa, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa baginya. Kaman akala fi siyam nasiyan? Seperti orang yang makan pada puasa Ramadan di siang hari nasiyan karena lupa. Bagaimana ini? Eh, suruh batal nggak puasanya? Orang lupa nanti. Walaupun tiga piring, dia misalkan lupa, lupa ya, sudah makan tiga piring, minum susu lagi, setelah itu baru ingat. Eh? Walaupun sekenyang pun, selama lupa nggak batal. Bang ya, Walaupun ini jarang terjadi kalau ada itu, misalkan kalau ada lupa makan, ambil lagi, nambah lagi, makan nambah lagi, sampai tiga kali tiga kali makan tiga piring aja, tiga piring. Itu masih minum Nescafe. Misalkan atau kopi susu satu gelas. Setelah itu oh, ternyata puasa Ramadan ini. Nah, rupanya dia itu bagaimana? Membahayakan puasanya? Ya? Tidak. Suruh lanjutkan, lanjut puasa, nggak masalah. Oh ya, ini kalau benar-benar lupa ya. Nah, kalau nggak, kalau nggak benar-benar lupa ya nggak boleh pura-pura. Ini harus benar-benar lupa itu nggak masalah itu. Nah, barakallahu fikum. Jangan pura-pura lupa, ini benar-benar lupa itu. Nah. Wa mata taraka wajiban nasian dan kapan dia meninggalkan kewajiban karena lupa, fala syai'a alaih maka enggak ada dosa baginya hala nasiyani dalam keadaan ketika dia lupa. Walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Tapi dia wajib mengerjakan perkara yang dilupakan tadi ketika dia ingat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falisalliha Nah, falisalliha tidak dzakaraha. Barang siapa yang terlupakan dari solatnya maka hendaknya dia solat ketika dia ingat. Seperti misalkan solat subuh, tertidurnya jam 8 pagi baru bangun. Nah, ketika bangun dia langsung solat. Kamu tidak? Nah, idza dzakaraha tadi. Itu lupa ya. Yang berikutnya al-ikrah, paksaan, dipaksa dia. Ilzam syakhsi di mana yurid. ikroh itu adalah ilzam syakhsi, memaksa seseorang dengan perkara yang dia tidak ingin. Namanya paksaan ini kan? mengharuskan seorang dengan sebuah perkara yang dia tidak ingin. Paham ya? Sudah tahu puasa Ramadan siang hari dipaksa, kamu makan. Makan nih, pecel lele ini dimakan pecel lele ini. Paham ya? Kalau enggak dimakan tak bunuh nih. Tembaknya sudah diletakkan di kepalanya nih. Pelurunya sudah siap nih. Kalau enggak mau makan dipaksa kali berarti dipaksa. Dia makan walaupun nambah tiga kali empat kali kalau dipaksa tetap apa? masuk dalam sini. Bang maksudnya dia nambah Nah, barakallahu itu. Tapi kalau sudah enggak dipaksa, zalal ikram. Tadi tidak hilang juga paksaan tadi. Enggak boleh lagi. Faman ukriha 'ala syai'in muharram, maka barang siapa yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang haram, fala syai'a 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Kaman ukriha 'ala al-kufri wa qalbuhu mutmainnun bil Sebagaimana yang dipaksa untuk apa? Untuk berada di atas kekufuran dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang paksa dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan tersebut. Naam. Wa man ukriha ala tarki tarki makna tarki wajibin fala syai'a alaihi hal ikrah. Maka barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan sebuah kewajiban, maka tidak ada dosa baginya ketika dalam keadaan paksaan tersebut. Wa alaihi qadahu ila zala. Namun dia nanti wajib mengqada apabila telah hilang. Nah ini juga persilangan para ulama ya. Ayo. Kaman ukriha ala tarki shalah hatta kharaja waqtiha hatta kharaja waktuha. Sebagaimana orang seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan salat hingga telah keluar waktunya. Fa innaha fa innahu yalzamuhu qada'uha idza zala ikrah. Maka dia wajib untuk mengqada salat tadi yang dipaksa tadi manakala apa? Manakala telah hilang paksaan tersebut. Barakallahu fikum nah, seperti itu. ewanan ya Jadi ini semuanya tujuannya apa? Ikhtiyatan untuk berhati-hati. Yang puasa tadi pun juga seperti itu. Misalnya dipaksa, dipaksa makan, makan, paksa. Nah barakallahu fikum itu para ulama juga berselisih. Kalau paksaan masuk dalam lingkupan dihukum di dalam artian adalah nanti dihukum seperti nisyan tadi, maka tidak menggantikan puasanya. Tapi itu ikhtiatan karena paksaannya banyak, sampai makan berkali-kali gitu kan istilahnya sampai kenyang itu, maka untuk itu mengganti enggak masalah. Nah barakallahu fikum. Wa tilkal mawani' innama hiya fi haqqillah. Penghalang-penghalang itu semuanya adalah nama pada hak Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mabniun 'alal 'afwi wa rahmah. Karena penghalang itu semuanya apa? Dibangun di atas ampunan dan kasih sayang. Semuanya jangan iya itu antara hak Allah Subhanahu wa taala sama selesai urusan dah. Karena dipaksa, karena lupa, karena keliru atau karena bodoh tadi itu. Amma fi hukukil makhluqin Adapun yang berkaitan dengan bersangkutan dengan hak-hak makhluk, fala tamna' min min dhamanin na'am ma yajibu dhamanuhu. Maka tidak menghalangi. Paham ya? Tidak menghalangi berupa apa? Dhaman, tanggung jawab perkara yang wajib dia bertanggung jawab di situ. Paham ya? Nah, misalkan dia merusak misalnya tanggung jawab masih nah, ada itu. Paham ya? Misalkan dia dipaksa, dipaksa untuk menyembelih sapi tetangga. Sembelih kalau sembelih tak bunuh kamu. Sembelih sekarang, akhirnya sembelih dia. Sembelih yang pergi gitu. Nanti setelah orang yang masa itu pergi, ganti gak dia? Ganti. Paham ya? Karena bersangkutan dengan apa? Bersangkutan dengan orang lain, tapi hak dia dengan orang lain, ya ampun, karena taksa, nggak berdosa dia. Ini contohnya aja. Ya nanti bagaimana rembukannya musyawarah itu bagaimana? Soalnya tadi bunuhnya dipaksa itu loh. Bunuhnya dipaksa, tapi hukum asalnya masih dia tanggung jawab itu. Paham maksudnya ya? Kemana terhak dia dengan Allah Ta'ala? Kemana? Diampuni. Misalnya dia dipaksa untuk mencuri, apa? Mencuri, nah barakallahu fikum, uang tetangganya misalnya. Atau mencuri emas tetangganya. Jadi tetangganya punya emas sekitar dua kilo misalnya. Nah, akhirnya dipaksa, kamu curi itu emas tetangganya dua kilo. Wah, nggak berani, gimana? Curi. Kalau nggak curi, tak bunuh kamu. Sekarang rumahnya kosong itu. Menit curi dua, dua apa? <laughs> dua kilo emas tadi. Itu dia. Nah, nah itu pasangan itu dia nggak berdosa antara dia dan Allah nggak berdosa karena pasangan, Tapi nanti kalau dibilang pasangan dia antara dia dengan tetangganya tadi harus berurusan. Bagaimana tanggung jawabnya musyawarahnya nanti? Paham ya? Ya kan nanti kan anu ngasih tahu karena ini perbuatan yang sangat berbahaya itu loh. Kalau memungkinkan, kalau memungkinkan ngasih tahunya memungkinkan kalau nggak kalau enggak memungkinkan ya dengan cara yang lain semoga Allah Taala bisa Nah, barakallahu mudahkan urusannya. Karena kalau terkadang ada orang kalau sudah ter, terlanjur dicuri itu malah marah kan? Wah, mana pencurinya? Bunuh pencurinya. Tambah Pak Pencurinya sudah dipaksa, yang kecurian tadi sudah menyiapkan ultimatum peringatan itu. Wah, bisa-bisanya uang eh, emas 2 kilo ada curi. Kalau ketemu siapa yang mencuri, tak ah, bunuh. Padahal tetangganya sendiri yang curi. Itu pun dipaksa itu. Maka seperti itu perlu dimusyawarahkan. <laughs> Nah, apa maksudnya? Eh, nah, barakallahu fikum idza lam yarda sahibul haqqi Ini pun apa? Tanggung jawab antara orang dengan orang tadi, antara hamba dan hamba ini. Ini manakala apa? Manakala pemilik hak tersebut tidak ridho dengan hilangnya hak tadi. Maksudnya tidak ridho. Kalau dia ridho enggak masalah. Misalkan dia dipaksa menyembelih sapi tetangganya, sembelih. Setelah sembelih, nah yang masalah tadi pergi. Pergi itu pergi yang masalah tadi. Akhirnya yang, yang dipaksa tadi ketemu sama tetangganya. Bagaimana tadi anak di, diperintahkan untuk membunuh tadi dipaksa ya